Alustukhlif atau aw lam yustakhlaf. Berbeda para ulama, berselisih para ulama apakah beliau ustukhlif ditentukan oleh Nabi sebagai khalifah aw lam yustakhlaf atau tidak ditentukan. Sudah dibahas Pendapat mereka yang berkata bahwa Abu Bakar dipilih oleh Nabi yang berarti ustukhlif dengan sekian banyak dalil-dalil, sekian banyak riwayat-riwayat bahwa Nabi menyatakan dan mengisyaratkan bahwa Abu Bakar adalah penggantinya. Wahtajja man qala lam yastakhlif bil khabaril ma'thur. Sekarang pendapat yang kedua, mereka yang berpendapat bahwa Abu Bakar tidak ustukhlif, yakni lam yustakhlaf. Mereka berpendapat dengan dalil juga, dengan hujjah, hadis yang ma'thur dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala in istakhlaf faqad istakhlafa man huwa khairun minni. Dari Abdullah bin Umar dari bapaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika akan wafatnya sudah terluka perutnya diberi minum susu keluar dari lukanya susunya maka kata dokter yang menanganinya engkau akan wafat berilah wasiat berilah wasiat maka beliau memberikan wasiat di antara mereka ada yang mengusulkan ya Amirul Mukminin istakhlif. Wahai ya Amirul Mukminin, tentukan khalifah. Sebelum kau wafat, siapa penggantimu? Dijawab oleh beliau dengan kalimat In astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni. Yani Abu Bakar. Wa illa astakhlif falam yastakhlif man huwa khairun minni. Kata Umar, kalau aku menentukan khalifah, sudah menentukan khalifah orang yang lebih baik dariku. Kalaupun aku tidak menentukan khalifah, maka sudah ada yang lebih baik dariku tidak menentukan khalifah. Yang pertama, kalau aku menentukan khalifah, maka ada yang lebih baik dari aku yang menentukan khalifah. Siapa? Hah? Nah, Abu Bakar menentukan khalifah setelahku Umar fa illam astakhlif kalaupun aku tidak beristiqlal tidak menentukan khalifah maka sungguh sudah tidak melakukannya orang yang lebih baik dari aku siapa Rasulullah SAW Wasallam. nassun sarih ini nas yang tegas dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi lam yastakhlif bahwa Nabi tidak menentukan khalifah. Wa bima an Aisyah. Dalil kedua, dengan apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Anah su'ilat bahwa beliau ditanya, Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, Man kana Rasulullah sallallahu mustakhlifan law istakhlaf wahai Aisyah kira-kira siapa yang akan dijadikan khalifah kalau Nabi beristikhlaf perhatikan pertanyaannya man kana Rasulullah mustakhlifan law istakhlaf siapa yang akan ditentukan oleh Nabi sebagai khalifah kalau beliau menentukan khalifah kata Aisyah Abu Bakar. Wasyahid yang menjadi bukti kebenaran atau bukti yang mendukung pendapat kedua adalah kalimat lawis takhlaf. Kalau Nabi menentukan, kira-kira siapa yang ditentukan? Pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak menentukan. Iya kan? Kalau saja Nabi menentukan khalifah, kira-kira siapa yang dijadikan khalifah? Yang dikatakan setelahku adalah fulan, kira-kira siapa? Kata Aisyah, Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya karena ini dugaan Aisyah. Dugaan Aisyah. Dan hadisnya akhrajahu Muslim fi sahihih. Hadisnya dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wallahir wallahu a'lam. al murad annahu lam yastakhlif bi'ahdin maktub. Tentunya Dua dalil ini, ucapan Umar dan ucapan Aisyah, dohirnya, tampaknya bahwa yang dimaksud adalah tidak menentukan khalifah secara resmi ditulis hitam di atas putih bahwa penggantiku adalah Abu Bakar. Itu yang tidak ada memang. Atau wasiat. Kalau aku mati, maka penggantiku adalah Abu Bakar. Itu memang tidak ada. Itu memang tidak ada. Sehingga tidak ada pertentangan sesungguhnya antara hadis Aisyah dan hadis Umar ini dan hadis-hadis yang kita baca kemarin. Hadis-hadis ini hanya berkata Nabi tidak istikhlaf, yakni tidak menentukan dengan tegas penggantiku adalah Abu Bakar. Kalau saja beliau menyatakan penggantiku adalah fulan, niscaya yang akan disebut adalah Abu Bakar. Walau kataba ahdan la kata li Abi Bakrin. Kalau saja ditulis wasiat bahwa pengganti kufulan, niscaya akan ditulis Abu Bakar. Bal qad arada kitabatahu thumma tarakahu. Bahkan sudah dikehendaki. Nabi ingin menulis tapi kemudian nggak jadi. Sudah menyatakan kembalikan kertas dan pena Aku akan menulis satu wasiat. Tetapi kemudian beliau berkata, Ya Allahu wal muslimun illa Abu Bakrin. Allah dan kaum muslimin menolak kecuali Abu Bakar. Allah dan kaum mukminin enggan menolak kecuali Abu Bakar. Artinya nggak perlu ditulis pun niscaya akan ditakdirkan Abu Bakar nggak ditulis pun kaum muslimin akan memilih Abu Bakar. Balqad arada kitabatahu. Bahkan hampir-hampir ditulis surat wasiatnya. Fakana hada ablang min mujarradil ahad. Tentunya ini lebih-lebih lagi, lebih tegas daripada sekedar pesan. Penggantiku adalah Abu Bakar. Ini lebih. Karena Nabi berkata, sini, biar aku tulis. Dipanggil penulis-penulis, suruh bawa pena dan kertas, aku akan menulis. Tapi kemudian tidak. Kaum muslimin tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Berarti Nabi menjelaskan kepada kaum muslimin, aku ingin setelahku Abu Bakar. Tapi tidak perlu ditulis. Subhanallah. Ini sangat jelas sekali dan sangat tegas. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر berarti Nabi SAW mengisyaratkan dan menunjukkan kepada kaum mukminin pilihlah Abu Bakar wa arsyadahum ilaihi bi umurin mutaaddidah dan Nabi membimbing mereka dengan sekian perkara <coughs> membimbing mereka dengan sekian perkara min aqwalihi dengan ucapan-ucapannya wa af'alihi dengan perbuatan-perbuatannya wa akhbara bi khilafatihi ikhbara radin bidalik bahkan nabi mengkhabarkan beritanya berita khalifah dalam keadaan ridho ini sudah sangat cukup bahwa penggantiku setelahku adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian memang bukan perintah, bukan menyatakan hendaklah, tidak. Juga bukan wasiat. Nanti setelahku adalah Abu Bakar tidak. Tapi Nabi SAW mengisyaratkan dengan berita, cerita. Nanti akan terjadi setelahku kepemimpinan Abu Bakar. Sebagaimana tafsir mimpi-mimpi mereka. Ya Rasulullah aku bermimpi begini, bermimpi begini, bermimpi begini. Pertama datang Abu Bakar mengambil timba itu. Kemudian Umar mengambil dari dari timba tersebut, dari ember tersebut. Kemudian Utsman, kata Nabi, itu khulafa penggantiku. Ridho apa enggak ridho? Ridho. Ucapan beliau, ridho. Qala rahimahullah. Thumma <clears throat> akhbar bi khilafatihi ibaratin hamidin lahu bahkan memuji memuji wa azama ala an yaktuba bidzalika ahdan dan beliau bertekad untuk menulis sebuah janji atau sebuah pesan Thumma alima annal muslimin yajtami'una alaih. Kemudian beliau tahu bahwa kaum muslimin tidak akan berselisih. Fatarakal kitab. Akhirnya tidak jadi menulis. Iktifaan bidalik. Cukup dengan berita dari Allah bahwa kaum muslimin tidak akan berselisih. Thumma azama ala dhalika fi maradihi yawmal khamis. Dan beliau bertekad ketika sakitnya di hari Kamis ketika itu. Thummalama hasala li ba'dihim syak ketika mereka berselisih ragu-ragu apakah nabi ini dalam keadaan sudah sehat atau masih sakit atau beliau dalam keadaan sudah dalam keadaan uzur atau tidak uzur mereka berselisih sebagian menyatakan jangan nabi sedang sakit biarkan saja istirahat tapi nabi meminta kertas dan pena. Au huwa qaulun yajib ittiba'uh. Mereka berselisih siapakah itu adalah kata-kata yang perlu diikuti atau kata-kata seorang yang sakit untuk di nasihati agar istirahat. Sudahlah, <laughs> jangan berpikir yang susah-susah. Istirahat saja. Ini khonidina azakumullah. Perselisihan ahlul bait. Perselisihan orang-orang di rumah. Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falau kana ta'yin mimma yashtabih 'ala al-ummah labayyanahu bayanan qati'an lil 'udri. Tetapi Nabi tahu dengan ainal yaqin. Nabi tahu dengan ilmal yaqin dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia tidak akan berselisih bahwa manusia dalam keadaan yakin Abu Bakar yang paling pantas menjadi khalifah. Ini adalah ilmu yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Sehingga beliau mencukupkan dengan itu. Lau kana ta'yin mimma yashtabih alal ummah kalau saja penentuan khalifah ini masih tersamar di kalangan umat dan Nabi tahu keadaan mereka tersamar, pasti pasti pasti Nabi akan menyatakan Abu Bakar. Jangan pilih yang lain, pilih Abu Bakar. Bisa akan begitu, akan mentayin. Apa kaidahnya dalam syariat dalam fikih? Hah? Takhirul bayah, an waktil hajah la yajuz. Penundaan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Seorang nabi tidak mungkin akan meninggalkan penjelasan perkara yang tidak jelas sampai lewat waktu, tidak mungkin. Beliau meninggal, kemudian dibiarkan manusia ribut bertikai tentang masalah kepemimpinan, tidak mungkin. Mustahil. Takhirul bayan an waktil hajah la yajuz menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan, tidak mungkin. Bagi Nabi, tidak mungkin. Bagi selain Nabi, hukum tidak boleh. Melihat orang dalam keadaan tidak mengerti, kamu tahu, kamu diam. Tidak boleh. Harus dijelaskan. Maka Nabi, kalau tahu mereka tidak jelas, Siapa yang pantas menjadi khalifah, pasti pasti Nabi akan jelaskan. Abu Bakar pasti akan jelaskan. Tetapi karena Nabi tahu dengan yakin dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan berselisih, maka Nabi biarkan. Allah, aku berlindung pada Allah. Manusia tidak mungkin berselisih. Aku yakin mereka sepakat. Wa sadaqa sallallahu alaihi wa ala alihi Dan sungguh benar beliau Memang tidak ada khilaf. Adapun terjadinya khilaf sedikit dari kalangan Ansar itu pun bukan masalah siapa yang pantas jadi pemimpin, bukan. Mereka sepakat Abu Bakar yang paling utama. Tetapi kata mereka, biarkan Abu Bakar memimpin kalian muhajirin. Kami kaum Ansar punya pemimpin sendiri. Minkum amir wa minna amir. Di situ perselisihannya. Dan itu yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Yang O Hashem, Mubtadi Ombal, Syi'i Rafidhi, sesat dan menyesatkan, menulis buku judulnya Saqifah. Tulis namanya O Hashem. Di dalamnya berita cerita tentang perselisihan sahabat di Saqifah. Berebut kekuasaan. Kadabun Ashir pendusta, lagi jahat. Bukan itu dipersisikan. Bukan perebutan kekuasaan. Minkum, minkum amir wa minna amir. Kata Ansar, gini saja. Di antara kalian ada pemimpin, di antara kami juga ada pemimpin. Di sana Abu Bakar, di sini Sa'ad bin Ubadah. Ini barakallahu fikum. Itu pun sedikit saja. Secara keumuman mereka semua kenal keutamaan Abu Bakar dan mereka menyatakan pantas Abu Bakar sebagai khalifah. Akan dibawakan nanti riwayat yang sahih di sini insya Allah. Kembali kepada kita. Maka yang namanya ta'yin penjelasan dari Nabi kalau yashtabih alal ummah kalau tersamar atas umat labayyanahu bayanan qati'an lil udhr saya Nabi akan menjelaskannya sejelas-jelasnya agar menutup uzur, menutup alasan mengapa tidak memilih Abu Bakar. Akan dijelaskan oleh Nabi. Lakin lamma dallahum dalalat mutaaddidah. Tetapi ketika Nabi sudah menjelaskannya dengan sekian isyarat. Ala anna Abu Bakrin al-muta'ayyan. Bahwa Abu Bakarlah yang ditentukan. Maka Nabi merasa cukup. Ketika Masalah salat Nabi menyatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Ketika ada seorang yang datang dan disuruh kembali lagi nanti tahun depan, dia berkata, kalau aku temui lagi tahun depan ternyata engkau nggak ada, ini sudah wafat. Kalau aku sudah wafat, datangi Abu Bakar. Demikian pula ketika mereka ada yang bermimpi, ya Rasulullah aku bermimpi begini dan begitu. Kata Nabi, itu khilafah. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ketika ada seseorang yang datang dalam keadaan memberitakan berita demikian-demikian dikatakan itu khilafah. Ada dua kejadian atau tiga kejadian. Maka itu semua isyarat. Ditambah lagi dengan akhir ucapan beliau. Yang berarti wasiat. Kemarikan. Pena dan kertas. Tulis. Kemudian berkata, maaf Allah, aku berlindung pada Allah. Nggak perlu. Manusia nggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Ini juga isyarat dari beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Isyarat bahwa yang akan ditulis adalah wasiat untuk penggantinya adalah Abu Bakar. Karena beliau menyatakan maaf Allah, layak nas. Manusia nggak akan berselisih fi Abi Bakrin. Walhamdulillah. Kenyataannya memang demikian. Tidak ada perselisihan. Fahimu dalik. Mereka paham dari isyarat-isyarat Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hasal al maksud Berarti maksud sudah tercapai. Penggantiku adalah Abu Bakar sudah tercapai. Enggak perlu pakai wasiat. <clears throat> Walihada qala Umar. Oleh karena itu Umar berkata radhiyallahu taala anhu dalam khutbahnya allati khatabaha bi min minal muhajirin wal ansar ketika beliau berkhutbah dihadiri oleh para sahabat muhajirin dan ansar. Apa ucapan Umar tentang Abu Bakar? Anta khairina, anta khairuna wa sayyiduna wa ahabbuna ila Rasulillah SAW di hadapan mereka ketika mereka berselisih Umar menyatakan tenang tenang kemudian berpidato isi pidatonya tentang Abu Bakar nggak ada yang berselisih dengan Abu Bakar kalian tahu dia adalah khairuna wa sayyiduna wa ahabbuna ila Rasulillah dia adalah sebaik-baik kami. Dia adalah sayyidnya kita. Dia adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Apakah ada orang Ansor yang protes? Apa ada muhajirin yang protes? Udah bisa. Yang paling dicintai bukan Abu Bakar, tapi Fulan. Ada? Ya, tidak ada. Atau ada yang protes mengatakan tidak. Tapi Abu Bakar itu begini dan begitu. Nabi tidak mengisyaratkan. Tidak ada. Semua menyatakan bala. Memang demikian keadaannya. Walam yunkir dalika minhum ahad. Tidak ada yang menentangnya seorang pun. Wala qala ahad min al sahaba inna ghaira Abi Bakr min muhajirin ahakku bil khilafah minhu. Tidak ada yang berkata bahwasanya selain Abu Bakar ada yang lebih berhak menjadi khalifah. Tidak ada. Walam yunazi ahadun fi khilafatihi tidak ada yang menentang khilafah Abu Bakar. Nggak ada yang menentang pencalonan khalifah Abu Bakar. Illa, perhatikan yang dikecualikan. Illa ba'dal ansari tam'an fi an yakuna minal ansari amir. Hanya saja sebagian ansar, bukan seluruh ansar. Sebagian ansar menginginkan, tam'an menginginkan kalau ada dari kalangan Ansar, Amir. Boleh Abu Bakar jadi khalifah. Tapi dari kami juga ada. Minkum Amir, wa minna Amir. Ay minal ansari amir wa minal muhajirina amir. Wa hadha mimma sabata bin nusus mutawatirah. Inilah apa yang telah sabit dalam riwayat-riwayat yang mutawatir. Walhamdulillah. Kalau sudah mutawatir tidak diragukan. Bahkan bisa jadi hujah. Semua cerita-cerita. Dongeng-dongeng. Yang berselisih dan berbeda dengan kisah ini. Maka itu semua dusta. Saya katakan dongeng. Karena mereka memiliki sekian macam dongeng. Cerita-cerita yang mereka bikin sendiri. Bila hujah, wala dalil. Apalagi sejarah tidak ada. Sedangkan riwayat yang kita baca, mutawatir riwayatnya bukan dari satu jalan saja, dari sekian macam riwayat. Sekian banyak dalil-dalil. Bahwa mereka, ansar atau sebagian ansar, menginginkan ada penguasa sendiri dari kalangan ansar. La, walakin minna amir, wa minkum amir. Maka Abu Bakar membantah mereka. Tidak. Dikatakan nahnu umara wa antumul wuzara. Kami adalah umara, para pemimpin maksudnya Quraisy. Sedangkan kalian wuzara, wazir, pendukung-pendukungnya, menteri-menterinya. Dan ini dikatakan oleh Abu Bakar bukan dalam rangka membela dirinya. Dia tidak mau dipilih, bahkan dia memilih Umar tetapi karena dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-a'immatu min Quraisy. Yang namanya pemimpin dari Quraisy. Bahkan dalam riwayatnya dikatakan Quraisy adalah pemimpin. Yang baiknya memimpin yang baik, yang jeleknya memimpin yang jelek. Karena memang sifat kepemimpinan mereka ada. Sehingga ketika mereka baik, memimpin yang baik. Ketika mereka jelek, Salam al ya. Pemimpin yang jelek pula. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena apa yang ada pada mereka dari sifat kepemimpinan. Thummal ansar kulluhum baya'u Abu Ternyata Umar menolak usulan Abu Bakar untuk jadi khalifah. Bahkan beliau katakan bahkan engkau engkau khairuna, engkau sayyiduna, engkau ahabbuna ila Rasulillah. Engkau sebaik-baik kami, engkau sayyid kami, dan engkau yang paling dicintai di antara kami oleh Rasulullah SAW. Dan itu sama-sama diketahui. Saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu pernah berkata, Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik. Siapa yang paling dicintai olehmu? Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi Aisyah, yang paling aku cintai adalah istriku Aisyah Radulahu taala anha. Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, maksudku dari kalangan laki-laki." kalau Abuha. Kalau dari kalangan laki-laki, bapaknya. Ya ikhwan ibn a'azakumullah. Itu ma'ruf. Dikenal, didengar oleh semua para sahabat, muhajirin maupun ansar. Maka akhirnya dibayatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh muhajirin dan ansar, kecuali Sa'ad Ibn Ubadah. Likaunihi huwa alladhi kana yatlubul wilayah. Karena keadaannya beliaulah yang tadinya dicalonkan untuk menjadi pemimpin dari kalangan Ansar. Walam yaqul ahadun min sahabati qat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nassa ala ghairi Abi Bakar. Tetapi tidak ada seorang pun dari para sahabat, tidak muhajirin, tidak pula ansar, tidak ada yang menganggap ada selain Abu Bakar yang diisyaratkan oleh Nabi menjadi khalifah. Tidak ada. Qanifidina Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang mulia. Demikian pula orang-orang Ansar adalah orang-orang istimewa yang Allah puji dalam Al-Qur'an walladzina tabawa'u dar wal imana min qablihim. Ini fitnah. Ini fitnah, perselisihan dan ijtihad mereka. Jangan sampai melupakan kita dari keutamaan Ansar. Nabi SAW mendoakan mereka tiga generasi. Allahumma rahmil ansar. Wa abna'il ansar. Wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah. Berikanlah rahmat. Rahmatilah orang-orang ansar. Dan anaknya orang-orang ansar. Dan anaknya anaknya orang-orang ansar. Tiga generasi. Allahumma rahmil ansar. Wa abna'il ansar. Wa abna'i abna'il ansar. Bahkan beliau menyatakan ayatul iman hubbul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah mencintai orang-orang ansar. Hati-hati, ini peringatan, catatan kecil. Agar ketika kita membahas yang seperti ini, jangan sampai kemudian kita nggak senang dengan ansar. Ini kurang ajar orang-orang ansar ini. Kemudian lupa dengan keutamaan orang ansar. Tidak. Ini hanya istihad mereka. Mereka ber, beristihad Harusnya muhajirin punya pemimpin, Ansor juga punya pemimpin. Begitu. Dan itu pun hanya beberapa saja yang berpendapat seperti itu. Selebihnya mereka bersama muhajirin sepakat. Bahkan setelah dibayar Abu Bakar, tidak ada lagi hilang, Semuanya. Membayar Abu Bakar sebagai khalifah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Adapun yang dibahas oleh Syiah, Rafidah, tentang ahli bait yang tidak berbayat Fulan wa fulan tidak ikut berbayat. Mereka marah, mereka bendam, mereka begini, mereka Itu adalah karangan-karangan mereka. Dongeng-dongeng yang mereka bikin. Dengan perasaan mereka sendiri. Kayaknya mereka, kalau saya jadi mereka, saya akan marah. Jadi begitu pikiran mereka. Kalau saya jadi mereka, saya akan begini. Dan itu diceritakan. Dalam keadaan tidak ada riwayat sama sekali. Mereka sangat-sangat dimaklumi karena mereka dalam keadaan di rumah, sedangkan ini kejadian di mana? Di Saqifah. Saqifah itu halaman Bani Sa'idah, suku Bani Sa'idah. Tempat yang berbeda. Wajar kalau mereka tidak tahu. Kedua, apakah itu sengaja? Jangan melibatkan ahli bait. Kita bicara sendiri saja di Bani Sa'idah, di Saqifah. Tidak. Itu bukan suatu kesengajaan itu suatu perkara yang harus dilakukan saat itu secara terpaksa karena sudah terjadi keributan di sana. Abu Bakar dalam keadaan tidak tahu, Umar dalam keadaan tidak tahu, didatangi oleh dua orang. Ya fulan, ya Umar, ya Abu Bakar. Mereka sedang berselisih. Mereka sedang begini-begini. Kalau dibiarkan bahaya. Perselisihan tersebut akan melebar. Maka didatangi oleh apa yang kalian ributkan? Ternyata berbicara masalah pengganti masalah khalifah. Maka diluruskan dengan ilmu. Diluruskan dengan dalil, diluruskan dengan hujjah oleh Abu Bakar wa Umar. Alhamdulillah selamat. Adapun ahli Bait sudah sangat tahu tentang keadaan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW di rumahnya berkata, Muru Aba Bakrin fal yusalli binna. Ahli Bait tahu. Juga Rasulullah di rumahnya menyatakan tulis wasiat. Datangkan pena, datangkan kertas. Aku akan menulis wasiat. Terjadi perselisihan di kalangan mereka, maka Rasulullah menyatakan cukup. Aku yakin mereka nggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Itu didengar oleh semua ahlul bait. Ali bin Abi Thalib ada di situ. Ahlul bait tahu sehingga jangan dikira bahwa mereka itu terlambat membayar karena begini, karena dendam, karena marah, karena tersinggung dan seterusnya. Itu kamu. Alhamdulillah mereka bukan kamu. Mereka orang-orang saleh, saleha, mukmin, mukminah, mereka ahlul bait, orang-orang istimewa, orang-orang yang sangat mengerti ilmu, yang sangat mendengar ucapan Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Tidak terjadi perselisihan apa-apa. Warawa Ibnu Battah diriwayatkan oleh Ibnu Battah Bisnadihi anna Umar bin Abdul Aziz ba'asa Muhammad ibn Zubair al-Habbali. Ada yang terlewat? Nah. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah Al-Ukbari dengan sanadnya sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengutus seseorang untuk bertanya kepada ahlul bait. Nah, ini bukti bahwa ahlul bait itu sama sekali nggak ada dendam sama sekali dan tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang diceritakan oleh Syiah sama sekali. Kata Umar, coba datangi Al Hasan, tanyakan Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan khalifah untuk Abu Bakar atau tidak? Karena ada perselisihan, Ya yastaklif, ya yastaklif. Tanyakan pada Al Hasan. Tanyakan kepada Al Hasan. Apa jawabnya? Awafi syakin sahibu. Apakah temanmu itu ragu Maksudnya kepada utusan tadi, apakah temanmu maksudnya Umar bin Abdul Aziz? Apakah dia ragu? Naam. Dijawab iya. Rasulullah SAW menentukan, Wallahi la ilaha illahu. Huwa istakhlaf. Sungguh, demi Allah yang tidak ilah kecuali dia. Benar-benar Rasulullah SAW menentukan khalifah. wa kana abqa lillahi min an yatawassab alaiha. Sungguh, dia terlalu dan sangat bertakwa. Tidak pantas beliau merebut masalah ini. Perhatikan bahasa beliau. Saya ulangi bahasa Arabnya. Lahu Kana atqa lillahi min an yatawassab alaiha. Abu Bakar terlalu bertakwa. Gak mungkin beliau merebut permasalahan ini. Gak mungkin beliau merebut kekuasaan. Tak mungkin. Orang yang menebak-nebak dari jauh sekian ratus tahun belakangan bahkan seribu lebih menebak mungkin Abu Bakar itu ambisi mungkin Abu Bakar berpikiran kalau saya jadi penguasa saya akan begini maka dia bikin taktik strategi bikin berbagai macam langkah-langkah untuk bisa merebut kekuasaan Eh, kamu tuh kenal gak dengan Abu Bakar? Kata Al Hasan, radhiyallahu taala anhu, beliau terlalu jauh, tidak mungkin akan berbuat seperti itu. Atqalillahi min an yatawassab alaiha. Dia terlalu bertakwa, nggak mungkin dia merebut urusan ini. Jangan disamakan kayak kamu. Ya syi'rafidhi. Yang dibayangkan seperti orang sekarang ambisius. Nah, Beliau bahkan menolak asalnya. muslimin rahimani Ini adalah ditentukan oleh Rasulullah SAW dengan isyarat-isyarat. <clears throat> Berkata nawawi rahimahullah, tokoh ulama dari kalangan madhab syafi'i. Dalam footnote ya, kalau cetakannya sama ada. وأما ما تدعيه الشيعة من النص على wasiyyah والوصية إليه فباطل Kata Nawawi rahimahullah, adapun apa yang diaku-aku oleh Syiah, yang dianggap oleh Syiah bahwa Rasulullah memberikan wasiat kepada Ali, maka itu batil. La lahu, tidak ada asalnya. Enggak ada riwayatnya. Bittifaqil muslimin dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Walittifaq ala butlani da'wahu min zamani Ali. Bahkan kesepakatan batilnya anggapan wasiat tadi itu sudah disepakati sejak zamannya Ali masih hidup. Wa awwalu man kadzabahum Ali, bahkan yang pertama mendustakan mereka, yang pertama menganggap berita itu dusta adalah Ali sendiri. Radhiyallahu taala anhu. Apa kalimatnya? Kata Ali, ma indana illa ma fi hadhihi sahifah. Sungguh enggak ada pesan apapun dari Nabi kepadaku kecuali apa yang ada di kertas ini. Kemudian dibacakan. La'anallah man dhabaha li ghairillah. La'anallah man awa muhdisan La'anallah man la'ana walidayhi Hadis itu. Masih ingat dalam Bukhari dan Muslim. Apa awal hadisnya? Awal hadisnya hal sarra. Apakah Rasulullah berbicara sirri, berbicara rahasia kepadamu dengan sesuatu yang orang lain nggak tahu? Kata Ali tidak ada. Nggak ada. Satu berita antara Nabi dengan aku yang sirri tidak ada. Kecuali catatan yang pernah aku catat dari beliau. Ambil dari sarung pedangnya catatan. Bertuliskan la'an Allah. Man dhabaha li ghairillah. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya. Bismillah taala. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.